Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Sungguh aku adalah orang pertama dari kalangan Arab yang berjuang jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pertama yang ikut berdakwah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu pangkat mereka adalah sangat tinggi. As-sabiqun al-awwalun. Walakad kunna nahzu dan kami biasa pernah berperang ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malana tu'amun. Kami tidak punya apa-apa. Tiada makanan. Illa warakul hublati. Warakatul hublati dedaunan padang pasir, tidak tahu daun pasir kayak apa. Kalau selama ini kita menemukan daun-daun yang kita jadikan obat jamu, tidak enak. Apakah tuileh namanya atau apa itu bisa obat kencing manis ini jadi daun-daun padang pasir. Bukan sayur bayam yang seger begitu, bukan sayur sawi yang lembut begitu. Dedaunan padang pasir yang kering. wadah semar sama, itu jenis dedaunan. Dua macam dedaunan yang ada di padang pasir. Sudahlah kalau di Indonesia daun yang paling keras gitu saja. Dimakan, In kana ahaduna sungguh di antara kami ini la kama tata'u syatu malahu khalatun. Seperti kami itu akan kalau meletakkan ini. Kami itu pengennya membuang cuman buka, kalau bukan karena lapar yang sangat, tentu itu akan kami letakkan, kami tinggalkan seperti kambing itu meninggalkan rumput tersebut karena keringnya. Tidak bisa berceceran. Jadi malah kholat tidak bisa berkumpul kalau masih basah kan masih bisa kumpul, saling menempel. Tapi saking keringnya, itu berceceran. Itu gambaran begitu apa begitu beliau-beliau para sahabat bersama Nabi dalam keadaan yang betul-betul memprihatinkan. Tidak ada makanan, adanya ada daunan. Dedaunan pun dengan daunan seger, tapi daunan yang kering sehingga berceceran begitu tidak bisa berkumpul al tu bidhamil ha'i al-muhmalati. al hubla adalah dengan didhammahkan haknya. Hak yang tanpa titik wa iskanul ba'i dan ba'nya disukun hubla. Al-muhadah hak ba' muhadah ba' yang titiknya satu. Wahia as samur naw'ani ma'rufani min syajaril batiyati. Dua macam pohon-pohonan yang ada di di badiah, di lembah-lembah di bang, di pegunungan-pegunungan di perbukitan-perbukitan.